Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. pada seri yang ke-12 ini menampilkan Ashari sebagai Ki Gempang, Margaret sebagai Lagati, Eli Ermawati sebagai Antingulan, Novi Mandagi sebagai Kantini, Lanti sebagai Laksmi, Wenda Lubis sebagai Gohrupa, dan pembawa cerita Neni Sumardi selamat menikmati. diceritakan tentang Gati dan Kartini yang berhasil masuk ke dalam halaman rumah Ki Gempang. Namun ketika keduanya telah berada di tempat itu, mereka berhasil dipergoki oleh anak-anak buah Ki Gempang. Kemudian terjadilah perkelahian. Dan bukan hanya anak-anak buahnya saja yang terlibat dalam perkelahian itu. Ki Gempang sendiri pun ikut turun tangan. Dan pada saat berikutnya, ketika keduanya terpojok, cadar Candalagati dapat dijamret oleh Ki Gempang. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-11 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Antingulan, Margaret sebagai Candalagati, Novi Mandaki sebagai Kantini, Lanti sebagai Laksmi, Ashari sebagai Ki Gempang, Suryadin Tanjung sebagai Janadusta, dan pembawa cerita Neni Sumardi selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang anting wulan yang bentrok dengan Candala Gati dan Kantini. Kedua gadis ini merasa tidak suka dengan kehadiran anting wulan di tempat itu karena mereka merasa terganggu untuk memasuki rumah Ki Gempang. Perkelahian masih berlangsung dengan sengitnya. Empat jurus berlalu dengan cepat, tapi anting wulan belum melakukan serangan balasan. Dengan kesal dan marah, kedua gadis ini segera mencabut senjatanya masing-masing. Ayo, kalau tadi kau dapat luput dan menghindar dari serangan tangan kosongku, sekarang aku mau tahu, apakah kau pun dapat luput dari jurus-jurus pedang kami? Lagati, jangan kau beri kesempatan dia menghindar. Ayo, kita terjang terus. Hup, hup, hup. Kenapa kalian jadi demikian bernafsunya untuk membunuhku? Bukankah tujuan kalian hanya ingin berurusan dengan Ki Kempang? Kau takut melayani kami dengan menggunakan pedang ini, ha? Bukan masalah takut atau tidak takut melayani kalian. Aku hanya tidak habis pikir, kenapa kalian jadi bernafsu ingin membunuhku? Itu salahmu sendiri. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa kami tidak mau campuri urusan kami ini dengan orang lain? Aku tidak merasa mencampuri urusan kalian. Kita mempunyai urusan sendiri-sendiri. Kalau malam ini kita berbenturan waktu untuk datang ke rumah itu, aku rasa itu hanya sekedar kebetulan saja. Aku tidak peduli masalah berbenturan waktu ini. Yang jelas, aku tidak mau kalau ada orang lain yang turut mengusik rencanaku. Nah, Mumpung belum terlambat, pergilah dari sini dan jangan coba-coba datang ke rumah Ki Gempang. Aku ingin membunuh Ki Gempang tanpa ada orang lain yang ikut campur tangan. Benar, Nyai. Pergilah sekarang juga. Selagi kami masih bisa mengendalikan kesabaran. Aku harus menyelamatkan seorang gadis yang disekap di dalam sana. Kalian tidak bisa mencegahku. Orang tua gadis itu begitu menderita melihat anaknya tidak berhasil ia bawa dari rumah Ki Gempang. Jadi kau tidak mempunyai urusan dengan Ki Gempang? Aku hanya ingin menyelamatkan gadis itu. Warga desa ini perlu bantuan. Dan masalah Ki Gempang itu urusan belakangan. Tapi kalau kalian merasa mampu untuk menyingkirkan orang itu, silakan. Ya, aku memang ingin membunuh manusia keparat itu. Dendamku rasanya tak akan pernah lenyap dari dalam hatiku. Sebelum ia mati di tanganku sendiri, sudah berapa tahun aku mencarinya. Dan baru sekaranglah aku berhasil menemukan dia. Baiklah, kalau kau memang hanya ingin menyelamatkan seorang di rumah itu, tapi dengan catatan, aku tidak mau kau campur tangan dengan urusanku. Katini, sarungkan kembali pedangmu. Ayo, kita kembali ke sana. Baiklah. Hup. Ayo Katini. Tunggu sebentar. Kalau boleh tahu, siapa nama kalian berdua? Aku rasa kau sudah mendengar bagaimana aku menyapa kawanku. Tapi baiklah, namaku Candala Gati. Dan ini Katini. Kau sendiri siapa? Namaku Anting Wulan. Kalian bisa memanggilku Nyai Wulan. Oh, maaf. Aku harus segera kembali mengintai tempat itu. Karena malam ini adalah malam yang tepat untuk membunuh Ki Gempang. Ya, malam bulan purnama. Ayo Katini. Ya, Aku baru ingat, malam ini adalah malam bulan purnama. Seharusnya aku sekarang datang ke Gua Karang untuk bertemu Sang Dewi. Tapi ah, aku mempunyai persoalan lain. Aku telah berjanji pada si bapak tua itu untuk menyelamatkan anaknya. Tapi baiklah, kelihatannya tidak terlalu sulit untuk menyelamatkan Lasmi. Setelah aku berhasil menyelamatkan gadis itu, barulah aku akan pergi ke Gua Karang. Hup! bersinar penuh tergeletak di langit malam. Cahayanya membuat suasana di sekitar rumah Ki Gempang jadi terang. Sementara itu, di dalam ruangan kamar Ki Gempang, Laksmi duduk sendirian di sudut pojok sambil mendekap kedua kakinya. Ia kelihatan sedih sekali. Wajahnya yang manis jadi kelihatan pucat karena ketakutan. Aku sekarang telah ternoda. Aku malu sekali terhadap dirimu, Ayah bagaimana nanti aku harus mengatakan pada Kakang Kewarta. Oh, ah, kakang, kenapa kau tidak muncul-muncul juga untuk menyelamatkan aku? Oh, aku takut di sini, Kakang. Laksmi menangis ketakutan, punggungnya sampai terguncang-guncang menahan kesedihan itu. Saat Laksmi tenggelam dalam tangisnya yang sedih, tiba-tiba pintu ruangan kamar itu terbuka lebar, lalu muncullah Ki Gempang sambil tersenyum. Ah, Laksmi, kenapa kau duduk di pojok situ? Ha? Ayo bangun, bangunlah. Di tempat tidur ini kan lebih baik. Kau bisa istirahat dengan tenang dan bisa mengendurkan seluruh urat-urat yang tegang. Ayo. J Ayo Jangan Tuan Gempang. Jangan kau nodai saya lagi. Aku aku tidak mau kau jadikan budak nafsumu. Kau di sini tidak bisa berbuat apa-apa, Laksmi. Aku akan bersikap baik kalau kau mau menuruti segala keinginanku. Tapi kalau kau mencoba menolak kemauanku, maka kau akan merasakan siksaan yang sangat pedih. Aku tidak segan-segan melukai kulitmu yang halus ini. Kasihanilah aku, Tuan Gempang. Jangan kau sakiti aku. Aku sudah cukup menderita atas perlakuanmu ini. Ah, Laksmi. Aku sangat kasihan sekali padamu. Makanya aku membawamu kemari. Di sini kau bisa bersenang-senang. Makan tinggal makan. Apa-apa segala yang kau inginkan bisa dengan mudah kau katakan dan kau dapatkan. Nah, apakah aku kurang kasihan padamu? Ah, Ayo, bangunlah. Hapus air matamu itu. Saya tidak mau, Tuan Kempang. Jangan, Ayo. Tuan Kempang. Jangan. Ah, kau menolak keinginanku, Lasmi. Saya... Nah. Saya tidak mau dianiaya lagi, Tuan. Apakah Tuhan tidak mempunyai rasa iba terhadap saya? orang lemah ini. Aku sangat iba sekali, Laksmi. Sangat iba. Dan seharusnya kau tidak boleh berkata bahwa aku menganiayamu. Aku tidak menyakitimu sama sekali, bukan? Tuhan telah menyakiti saya. Dengan menodai saya. Itu sama saja Tuhan menganiayai saya. Lepaskan tangan saya, Tuhan. Lepaskan. Ah, Laksmi, sekali lagi kuulangi kata-kataku. Kau menolak keinginanku? Hmm? Ayo, bicara jangan menangis. Ayo, saya bicara. Tidak mau, Tuhan. Tidak mau. Eh. Lepaskan saya. Eh. Lebih baik saya dibunuh saja daripada diperlakukan seperti ini. Hei, eh, kurang ajar. Eh, Wanita tidak bisa dikasihani. Ayo, ayo bangun kataku. Atau kau ingin merasakan tamparan tanganku ini lagi? Sekalipun Gegempang telah mencengkram baju Laksmi, tapi gadis itu tetap tidak mau bangun dari sudut tempat itu. Ki Gempang kelihatan semakin geram. Ketika Ki Gempang akan mendaratkan tamparan yang ketiga kali, tiba-tiba dari arah pintu muncul Jana Dusta dengan tergesa-gesa. Ki Gempang, uh, anu Ki Gempang. Uh, bangsat. Uh, Heh, mau apa kau menghadapku? Cepat keluar atau kupatahkan batang lehermu. Uh, maaf Ki Gempang kalau saya mengganggu ketenangan Ki Gempang. Di luar ada dua orang wanita membuat huru hara. Mereka telah membunuh orang-orang kita. Wah, kurang ajar, kurang ajar. Hah, Siapa dua wanita yang telah berani datang ke tempatku ini? Ayo, Jana Dusta. Ki Gempang segera bergegas meninggalkan kamar itu. Laksmi sedikit merasa lega karena nasib baik masih melindungi dirinya. Sementara itu di luar, nampak dua orang wanita bercadar hitam tengah menghadapi orang-orangnya Ki Gempang. Jumlah anak-anak buah Ki Gempang kurang lebih ada 30 orang. Kita salah perhitungan Jana Lagati. Seharusnya kita jangan muncul dulu. Tetapi oh, sekarang sudah terlambat. Kita terkepung dalam suasana yang terjepit seperti ini. Kita tidak perlu menyesali Kartini. Sekarang hadapi saja mereka dengan kekuatan tenaga kita. Ayo. Dua gadis bercadar ini rupanya Candala Gati dan Kantini. Mereka berdua berkelahi dengan sengitnya. Sementara itu di serambi depan, Ki Gempang dan Jana Dusta sudah berdiri di situ. Ki Gempang nampak marah sekali melihat kehadiran dua orang gadis ini. Hentikan! Hentikan! Siapa kalian? Mengapa kalian berdua membuat gaduh di tempatku? Apakah kalian tidak tahu tempat siapa ini, ha? <laughs> Rupanya kau sudah tidak mengenali lagi siapa aku laki-laki keparat. Apakah karena kain cadar ini hingga kau tidak ingat siapa aku? Siapapun adanya kalian, aku tidak peduli. Yang jelas, kalian berdua telah membuat suasana tempatku jadi tidak tenang. Ayo, buka cadar kalian. Tunjukkan wajah kalian berdua. <laughs> Rupanya kau begitu penasaran sekali Ki Gempa. Sekalipun ku buka cadar ini, aku rasa kau tetap tidak mengenaliku. Betapa sombong sekali kau setan betina. Ayo, cepat kau buka cadarmu atau aku yang akan memaksamu membukanya. Cadar, kau jangan memberi kesempatan pada mereka untuk menyusun kekuatan. Lebih baik kita gembur saja orang bernama Ki Gempang itu. Kita tidak perlu melayani cicenguk-cenguk tidak berarti ini. Ayo. Baik, baik. Aku juga sudah tidak sabar lagi sejak dari tadi. Ayo, kita hunuskan pedang kita sama-sama. Ki Gempang tersentak kaget begitu melihat Candala Gati dan Kantini menyerang secara bersamaan. Tapi untung dia sempat menyadari bahaya itu. Dengan berkelit ke samping, Ki Gempang pun lolos dari hunusan pedang milik Candala Gati dan Kanti. Ah, bangsat, rupanya kalian memang sengaja mencari mati di sini. Iya, tidak! Jangan beri kesempatan pada laki-laki bajingan ini melawan Katini. Sergap dia dari segala arah. Ah, jangan kalian pikir aku tidak dapat merobohkan kalian. Yeah. Kenapa kalian semua diam? Ayo bantu majikan kita. Jangan biarkan wanita ini sampai melukai Ki Gempang. Ayo! Tangkap hidup-hidup kedua setan betina ini. Ayo! Hit! Hit! Cecunguk-cecunguk goblok! Rasakan ini! Hit! Untung anak-anak buahku segera bertindak. Aku harus mencari kesempatan untuk membuka cadar hitam itu. Oh, apakah salah satu di antaranya adalah Janda Lagati? Oh, lumayan juga gerakan kedua wanita ini. Hampir saja. Ah, ah, hampir saja. Tadi aku terjebak oleh serangan-serangannya. Oh, kelihatannya dia mulai kewalahan. Ah, bagus sekali. Kita birang dan di tanahlah dapat memojokkan kedua wanita ini. Inilah kesempatanku untuk mencambar cadar itu. Iya! Ki Gempang melihat kesempatan yang baik. Benar saja, hanya dengan sekali cengkram, cadar yang dipakai Canda Lagati pun dapat dijambret oleh Ki Gempang. Bangsat, kau laki-laki tua. Baik, karena ini sudah terlanjur, aku rasa aku tidak perlu lagi menyembunyikan siapa diriku. Nah, lihat baik-baik Ki Gempang. Aku rasa kau tak akan lupa jika mengingat nama Rukmawati. Ya, Rukmawati. Lihat baik-baik dan tatap baik-baik wajahku. Apakah kau sudah melupakan wajah itu? Kupang sangat terkejut, tapi ia segera menyadari bahwa ia pasti akan berhadapan dengan Candalagati, bekas anak tirinya. Setelah beberapa saat menatap dengan penuh rasa cemas, tiba-tiba saja Ki Gempang tertawa lebar. Nah, saudara pendengar, Bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang. Sampai jumpa.